Tapi ya bismillah. <clears throat> Yang selanjutnya al-mu'rabu wal mabniyu. Isim mu'rab Yang pertama kata beliau di sini al-mu'rabu huwal ismul ladzi yataghayyaru dhabtun aw tashkilu akhirih ala hasabi i'rabihi. Yang pertama isim mu'rab. Apa itu isim mu'rab? Adalah isim yang syakal akhirnya atau dop, apa doptunnya yaitu harokat terakhir dari kata tersebut itu bisa berubah-ubah ala hasabi i'rabihi sesuai dengan kedudukan i'rab dari kata tersebut, di mana dia diletakkan. Ya, di mana dia diletakkan kata tersebut, bagaimana tuntutan i'rabnya, maka dia akan berubah sesuai dengan perkara tersebut. Itu namanya isim mu'rab. Kalau dikatakan mu'rab, berarti itu zat isimnya. Kalau dikatakan i'rab berarti itu perubahan harokatnya. Paham itu perbedaannya ya? Antara i'rab dan mu'rab. Kalau i'rab itu perubahan harokat. Kalau mu'rab itu zat dari isim yang bisa berubah-ubah. Nah, isim mu'rab adalah isim yang harokat atau syakel terakhirnya itu berubah sesuai dengan kedudukan dia di dalam jumlah. Di dalam i'rabnya ditentukan sebagai apa, maka disitulah dia ikut berubah. Seperti kita lihat contoh kata at-talib. At-talib, ja'a at-talibu ra'aitu at-taliba sallamtu ala at-talibi. Yang pertama at-talibu dibaca rofa dengan dhamma, yang kedua dibaca nasab dengan fathah dan yang ketiga dibaca majrur dengan kasroh. Ini pertama isimnya mu'rob. Tolib itu isim mu'rob. Yang kedua, i'robnya dia dari dhamma ke fathah kemudian ke kasroh. Fanajidu anna taliba ja'at marfu'atan fil misali al-awwali. Maka kita mendapatkan kata tolib pada contoh tersebut dia datang dalam pada contoh yang pertama dia datang dalam keadaan rofa sebagai fa'il ala annaha fa'ilun sebagai berkedudukan sebagai fa'il. Wajaat fil misal tsani dan dia datang pada contoh yang kedua mansubatan dalam keadaan nasab. Ala annaha maf'ulun bi sebagai maf'ulun bi, nasab sebagai maf'ulun bi. Tanda nasabnya dengan fathah. Kama ja'at fil misal as-salis majruratan bi harfil jar ala zalik ala Lidzalika najidu annaha kalimatun mu'rabatun. Sebagaimana pada contoh yang ketiga, dia datang dalam keadaan dijerkan dengan harful jer ala. Karena kemasukan harful jer ala. Lidzalika oleh karena itu kita mendapatkan kata talib adalah kalimatun mu'rabatun, adalah kalimat yang mu'rab. Ya, adalah kata yang mu'rab. Yang bisa berubah-ubah harokatnya. Kalau keadaannya menuntut sebagai fa'il, harus rofa sebagai fa'il, dia dirofakkan. Kalau keadaannya menuntut harus nasob sebagai mafulbi dia bisa dinasobkan. Dan kalau keadaannya menuntut dia bisa dijerkan dengan harfu jer misalkan, maka dia dijerkan. Ini namanya isimnya mu'rob. Perubahan harokat dari doma ke fathah ke kasro itu namanya i'rob. Sehingga terjadi perbedaan mana mu'rob mana i'rob. Itu penjelasan yang disebutkan oleh beliau di sini. Kemudian lawannya sekarang. I'rob itu lawannya adalah bina atau mu'rob ya, lawannya itu adalah bina. Apa tuh bina? Huwal ismu allazi la yataghar la yataghayyaru dhabtu akhirih haitsuma taghayyara mauqi'uhu fil jumlah. Bina itu adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya. Haitsuma yata haitsuma taghayyara mauqi'uhu fil jumlah. Sedangkan kedudukan dia dalam sebuah jumlah, dalam sebuah susunan kalimat, itu berubah-ubah. Sedangkan kedudukannya berubah-ubah dalam sebuah jumlah, dalam sebuah susunan kalimat. Terkadang dia sebagai fa'il, terkadang dia sebagai maf'ul, terkadang dia kemasukan harful jar, tapi harokat terakhirnya itu nggak bisa berubah, tetap di situ. Kalau harokatnya dengan fathah, ya fathah. Kalau harokatnya dengan sukun, ya sukun. Paham? Tidak ada perubahan. Contoh nahnu yakunu akhiruhu mansuban daiman. Nahnu ini harokat terakhirnya selalu dalam keadaan dinasob. Wa kadzalika huwa, begitu juga dengan huwa. Dia adalah domirun mabniun alal fathi daiman. Dia adalah domir yang mabni di atas fathah selalu. Selalu berharokat fathah. Karena dia mabni. Kazal wa kadzalika haula'i ismu isyaratin mabniun alal kasri daiman. Begitu juga dengan haula'i dia adalah isim isyarah yang selalu mabni. Ya, yang harokat dia itu selalu dalam keadaan mabni. Ini namanya albina. Ya. Adalah isim yang harokat akhirnya itu tidak bisa berubah-ubah. Hanya berada dalam satu keadaan meskipun kedudukannya di dalam jumlah itu berubah. Maksudnya terkadang dia kemasukan amil yang menuntut harus rofa, dia nggak rofa. Seperti huwa ya. Kemasukan amil yang menuntut harus rofa, dia nggak dibaca rofa. Atau misalkan nanti kemasukan amil yang menuntut dia harus dibaca nasab, dia tidak dibaca nasab. Atau kemasukan amil yang menuntut dia harus dibaca majrur, dia nggak dibaca majrur. Kemudian kata beliau, al-asma'u al-mabniyatu hiya. Isim-isim yang mabni itu adalah yang pertama, di sini disebutkan ada enam ya. Isim yang mabni itu disebutkan sama Musonif ada enam jenisnya. Yang pertama ad-domair. Domir. Semua domir itu mabni. Ya, semua domir itu mabni. Dan domir yang mabni di sini baik dia domir yang satu huruf. Ya, baik dia domir yang satu huruf. Ya. Itu contoh domir yang satu huruf. Jadi mabninya domir baik satu huruf Seperti domir ta pada tak fa'il. Seperti dorobtu. Atau dua huruf de haga. Ya. Baik dia mabni domir yang berbentuk satu huruf seperti domir tak fa'il, dorobtu, atau alif usnain, doroba, atau nanti dia berbentuk dua huruf seperti huwa, hiya, atau berbentuk tiga huruf seperti nahnu dan ana atau anta, semuanya mabni. Jadi domir dengan segala bentuknya, satu huruf k, dua huruf kah, ataukah tiga huruf, maka semuanya itu mabni. Itu yang pertama. Seperti di kitab kita, ana, anta, anti, antuma, antum, antunna, nahnu, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Semuanya mabni. Yang kedua, asmaul isyarah. Isim, isim isyarah. Ya, isim isyarah. Isyarah di sini haza hazihi haula'i zalika tilka ulaika zaka huna ha huna hunaka hunalika itu semuanya mabni. Ya, itu semua kata kata tunjuk. Amma hazani dan hatani fahuma mu'robatani i'robal musannah. Adapun kata hazani dan hatani maka keduanya ini di di'i'rab dengan i'rabnya musanna. Kalau hazani sama hatani itu mu'rab. I'rabnya menggunakan i'rab musanna. Rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Makanya ada hazani, hazaini, hatani, hataini. Ya, namun ini bukan dinamakan isim musanna ya. Ini namanya mulhak bil musanna. Paham? Dia hanya di i'rab dengan menggunakan i'rab musanna, namun bukan dikatakan isim musanna. Paham? Tapi dinamakan mulhak bil musanna. Adapun kalau isim isyarah selain daripada dua itu semuanya mabni. Tergantung mau mabni alat domi misalkan ya atau mabni alal fathi atau mabni alal kasri ya semuanya mabni yang tidak mabni adalah hazani dan hatani kedua-duanya ini ya fahuma mu'robatani keduanya itu di i'rab al musanna sebagai maf'ulun bihnya di i'rab dengan i'rabnya isim musanna kalau misalkan ada yang munculkan pertanyaan, apakah dianggap sebagai isim musanna? Jawabannya tidak. Dia mulhak bil musanna. Bukan isim musanna, tapi mulhak. Ya, hanya menggunakan i'rab isim musanna namun tidak digolongkan isim musanna. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-asma'u al-mausulah. Isim isim mausul. Ya, isim isim mausul. Contohnya allazi allatani allazi allati allazina allati allati kemudian allai man ma. Semuanya ini mabni. Ya, mabni ala sukun, ada mabni ala al-fathi, ya amma allazani dan allatani adapun allazani dan allatani fahuma mu'robatani i'robal musanna keduanya itu adalah mu'rob dengan mu'robnya isim musanna maksudnya di i'rob dengan i'rob isim musanna paham di i'rob menggunakan i'rob isim musanna dan bukan dinamakan isim musanna tapi Mulhak bil musanna. Ya, allazani nanti menjadi allazaini. Allatani menjadi allataini. Keduanya ini i'rabnya menggunakan i'rab musanna, rafa dengan alif, nasab dan jar dengan ya. Paham? Namun tidak dikatakan isi musanna, dia dinamakan mulhak bil musanna diikutkan dengan isi musanna. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, asmaul istifham. Isim-isim istifham. Termasuk yang dibaca musanna adalah semua isim istifham. Seperti al man, ma, kaifa, mata, aina, kam, ayu. Ya. Asmaul istifham seperti man, ma, kaifa, mata, aina, kam. Berhenti di kam ya. Ini semuanya mabni. Kalau ayu itu mu'rob. Ya, karena dalam kitab aslinya ini kan mulakhos ini ringkasan dari kitab mausu'a yang asli. Dalam kitab mausu'a yang asli kata musonifnya ayu itu digolongkan dari isi mu'rob. Ayu itu nggak masuk ayu itu masuk dalam golongan isim istifham yang sifatnya mu'rob. Tergantung amil di belakangnya. Ya, berhentinya nanti sampai di kam saja. Mata, aina, kam. Itu yang mabni. Itu isim istifham yang mabni. Adapun ayu, itu sifatnya mu'rob. Ya, adapun ayu itu sifatnya sifatnya mu'rob. Kemudian yang kelima Asma'u syarti Ya, isim-isim syarat. Dan ingat kalau dia dikatakan isim syarat berarti inilah amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Dan kalau dia isim syarat, nanti dia punya i'rab karena nanti amil syarat itu ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk huruf. Paham ini? Huruf nanti seperti iza atau lau. Ini amil syarat namun tidak menjazmkan fi'il mudhari, tidak menjazamkan fi'il setelahnya maksudnya ya kan. Adapun kalau isim syarat, dia di satu sisi sebagai syarat, di satu sisi juga dia fungsinya untuk menjazamkan fi'il setelahnya. Masuknya pada fi'il mudhari atau menjazamkan dua fi'il mudhari setelah setelahnya. Menjazamkan fi'il setelahnya, dua fi'il. Terserah mau fi'il madi, mau fi'il mudhari madi atau yang lainnya. Sudah pernah kita bahas ini. Ya, isim syarat ya. Man, ma, mata, ayyana aina ainama anna haitsuma kaifama. Ini sudah pernah kita bahas dulu waktu di pelajaran muktarab. Sehingga bisa dilihat lagi tentang fungsi-fungsinya. Dan kalau dia adalah isim syarat, maka isim yang kita sebutkan tadi ini di dalam jumlah memiliki i'rab. Berbeda dengan harfu syarti. Ya, harfu syarti dia adalah huruf tidak ada irob dalam jumlah dan tidak bisa mengamili kata setelahnya. Dia harfu syarat seperti iza dan lau. Namun tidak menjazmkan kata setelah setelahnya. Itu yang kelima, isim syarat. Kemudian ba'du dzuruf, sebagian dzuruf. Ada sebagian zorof yang sifatnya mabni seperti haisu, iz, mundu, amsi, al-ana. Ini semuanya mabni. Ya, ini semuanya yang digolongkan dari isim mabni. Itu kalau kita tambah tambahi, anak tambahi. Kalau di kitab mulakhos kita ini memang dibuatkan cuman berapa? Cuman enam. Kitabnya pengarang ini yaitu Aiman Amin Abdul Ghani ini. Anak punya dua kitab di atasnya lagi. Karangan beliau juga. Yang pertama An-Nahu Al-Kafi. Yang kedua Mausua al Mausua fin Nahwi Wasorfi wal Balago. Dia lima jilid ada juga as Al-Kafi karangan beliau juga. Dia memang terkenal orang yang pengajar yang punya kelebihan dalam bidang bahasa. Ya. Di antara isim-isim mabni lagi biar sekalian yaitu bilangan 11 sampai 19. Kedua-duanya mabni al-fatih. Lihat ya, <clears throat> di antara tambahannya bilangan 11 sampai 19 itu mabni seperti ahada asyara, salah sata asyara. Itu mabni di atas fathah, mabniun alal fathi. Kemudian nama perempuan yang ikut wazan fa'ali. Seperti kotomi hazami. Ini juga mabniun alal fathi. Kemudian nama perempuan yang ikut wazan fa'ali itu mabniun alal kasri kemudian alam yang diakhiri dengan waihi ini mabni alal kasri seperti si bawaihi atau amrawaihi setiap nama alam yang diakhiri dengan kata waihi terakhirnya dia juga mabni dikolongkan dalam bagian dari isim mabni kemudian munada alam mufrad ya munada untuk alam yang mufrad seperti ya solihu ini mabniun alad dhammi Kemudian munada nakira maksudah. Ini juga sudah pernah kita lalui dalam pembahasan masalah munada. Ya, munada nakira maksudah itu termasuk bagian dari isim mabni. Kemudian isimnya la nafiyatul lil jinsi yang mufrad. Ya, isimnya la nafiyatul lil jinsi yang mufrad. Seperti la mu'mina kadzibun. Ini mabniun alal fathih la mu'mina zibun, Tidak ada seorang mukmin pun yang dia itu berdusta. Ya, mabniun alal fathi. Jadi ini semua tadi yang kita rangkumkan tempat-tempat di mana isim itu dikatakan sebagai isim-isim yang mabni. Yang selanjutnya kata beliau bina'ul fi'li al-madi. Keadaan di mana fi'il itu fi'il madi itu mabni. Fi'il madi namun mabni. Yang pertama yubna al-fi'lu al-madi al-fathi fil halati at-taliyati. Fi'il madi dimabnikan di atas fathah pada keadaan-keadaan berikut ini. Jadi pada keadaan berikut ini fi'il madi itu nanti di i'rab fi'lu ma fi'lul madi mabniun 'alal fathi. Dia dikatakan mabni di atas fathah. Kapan idza lam yattasil bihi syai'un? Apabila fi'il madi ini tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Paham? Tidak ada domir yang melekat pada dirinya. Seperti zahaba, qala, fataha, syakaro. Semuanya bersih tidak ada sesuatu apapun yang bersambung dengannya. Ya. Zahaba asli bawaan fi'il madi mabniun 'alal fathi. Zahaba fi'lul madi mabniun 'alal fathi. Itu seperti biasa yang kita i'rab. Ya, wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiru huwa. Ya. Ingat tempat-tempat fi'il madi yang mabni 'alal fathi ya. Yang kedua, idza ittasalat bihi ta'u ta'nis. Apabila fi'il madi bersambung dengan tak ta'nis, tak ta'nis sakinah. Paham ini? Dan tak tak nisakina ini adalah huruf yang hanya fungsinya hanya menunjukkan pelaku dari perbuatan fiil itu adalah perempuan. Dari tak nis ini bukan domir. Tak tak nis ini adalah sebuah huruf yang dilekatkan pada sebuah fiil madi. Tujuannya apa? Agar menjadikan fiil madi itu terlihat atau diketahui pelakunya adalah seorang perempuan. Seorang mu'annas. Contohnya seperti Maryamu zahabat qalat fatahat syakarat. Ya. Maryamu zahabat. Maryam dia itu telah pergi. Zahabat fi'lul madi mabniun alal fathi. Wa ta'u ta'u ta'nisi. Adapun taknya adalah tak tak ta'nis. Ya, jadi kalau semua fi'il madi dengan segala susunan tasrifnya, baik yang tiga huruf atau lebih dari tiga huruf, kalau bersambung dengan tata anis, semuanya mabniun alal fathih. Yang ketiga, idza ittasalat bihi alif husnain, apabila fi'il madi bersambung dengan alif husnain. Ya, apabila alif husnain itu bersambung dengannya. Mislu zahaba, qala, fataha, syakara. Ya, dan alif husnain di sini adalah kedudukannya nanti sebagai sebagai fa'il. Ya, namun kalau bersambung maka fi'il madi mabniun alal fathi. Yang terakhir, idza ittasalat bihi na ada dalati alal maf'ulin. Apabila fil mudhari bersambung dengan domir na yang domir itu menunjukkan kedudukannya sebagai maf'ul seperti zarona ya afadana al muallimu ya muallim itu telah memberikan fawaid kepada kami. Zarona dia seorang laki-laki telah mengunjungi mengunjungi kami. Inilah empat tempat di mana fi'il madi itu kalau di i'rab mabniun alal fathi. Dia itu di i'rab dengan mabni di atas fathah. Baik ya, Anda cukupkan. Besok Insya Allah kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan difahami سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك